Sahabat Bintang, Sabda Pandita Ratu sudah memasuki seri ke-535 dan 536. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Dari Jalan Raya 88 Jajah Banyuwangi, Salisa yang bertugas menyampaikan selamat mengikuti jalannya cerita. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bagaimana paman? Salah kedugaanku. Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus. Kelihatan yang terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu kecuali jika kau merampok. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dwipayana. Thank you. Dalam seri ke-535 ini, dengan para pemain, Naryo sebagai Presima, Pit Hendra sebagai Sang Panampahan, Anis Yuliatri sebagai Nyai Nawang Kumilang, Mary Fadli sebagai Kamaswara, Norman sebagai Padrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, dan Asli Suhastra, pengantar cerita. Pemirsa, saat ini saya sudah di lahan Bapak Ngadino, petani yang sukses karena potensi panennya di atas rata-rata. Pak Ngadino, padi Bapak kok bisa bagus begini Pak ya? Lihat, batangnya kuat, daunnya hijau, dan bulirnya penuh. Apa Pak rahasianya? <laughs> Iya tentu saja dengan kerja keras serta mengerti cara menjaga potensi tanaman. Contohnya dengan mengendalikan hama sundep dan belu. Wah! Wow. Seperti yang Mbak lihat sendiri, dengan dosis 500 ml per hektar per satu kali aplikasi, lakukan dua kali aplikasi dalam satu musim tanam. Padi saya bebas penggerek, tumbuh sehat, daunnya hijau, bulirnya mantap. Memang hebat. Itu tadi kisah inspiratif Bapak Ngadino, petani pengguna Prevator. Ah, itu baru petani maju. Ah. Prevator, hasil sempurna, inspirasi bagi semua. Sambilan dimakan Di ruangan bawah tanah di bawah padepokan dandang kandaga itu menyimpan keanehan yang luar biasa. Panembahan tidak hanya menunjukkan pintu yang hanya bisa dibuka dengan menggunakan rapal, tetapi juga obor di dinding yang tidak pernah padam. Seras ada kekuatan yang kasat mata yang melindungi bayi menangis. Cip sayang. Cip sayang. Hmm. Mungkin semut tiba-tiba menggigitnya teman-teman. Redakan dulu tangisnya, Nyai. Baik, Sang Panembahan. Nyai Nawang kemilang melangkah menuju ke Kempari dan kemudian menyusui bayinya. Ternyata para suara haus, dia menyusui dengan lahapnya. Wasi Bresima kemudian menebarkan pandangan matanya ke segala penjuru. Wasi Bresima manggut-manggut ketika melihat di sebuah sudut terdapat pawon yang dibuat dari batu bata serta sebuah dandang dari tembaga. Sang Wasi akan membantumu jika kau makan Adi di tempat ini. Mari, aku akan menunjukkan sesuatu kepada Adi. Panembahan Pripayana mengajak Wasi Presima memasuki sebuah lorong. Dan lorong itu adalah lorong yang buntu. Sebabnya itu sebuah pintu batu Panembahan. Seperti yang di sana tadi. Benar. Pintu ini mempunyai keanehan seperti yang Adi tadi. Dibutuhkan sebuah rapal untuk membukanya. Pintu ini jika dibuka akan menuju ke sebuah telaga bawah tanah. Dan untuk keluar harus menyelam ke telaga itu dan kemudian tembus di sebuah sendang yang aku beri nama Pancungan Bidadari. Tetapi seyukiannya Adi tidak usah membuka pintu ini. bagaimana aku bisa membukanya, Sang pengembang? Aku tidak menguasai rapalnya. Nanti aku akan mengajari Adi. Sekarang marilah kita lihat sesuatu yang lain. Sebuah cermin. Sebuah cermin. Ya. Sebuah cermin yang akan menghubungkan adiwasi dengan dunia luar. Masih Presima seperti dipacu dengan rasa ingin tahu. Ternyata di sebuah ruangan lain yang berada di belakang ruangan yang dipergunakan oleh Nyai Nawang Gumilang, namun harus mengitari sebuah lorong untuk sampai di sana, terdapat sebuah cermin yang menyatu di dinding. Inilah cermin yang aku maksud itu, Adiwasi. Oh, bukan main. Bagaimana? Aku sudah pernah melihat cermin panembahan. Seorang pelaut yang kapalnya kandas di pesisir Panarukan menunjukkan cerminnya. Sebuah benda yang bisa memantulkan wujud apapun yang berada di depannya. Akan tetapi benda yang dimiliki oleh pelaut itu kecil saja, tidak besar seperti ini. Tetapi Uh, tetapi bagaimana di Wasidrisima? Hmm? Mengapa cermin ini tidak seperti yang pernah aku lihat itu, Panembahan? Cermin ini tidak memantulkan apa yang berada di depannya. Suram. Benar, Adiwasi. Benda ajaib yang bernama cermin. Konon kabarnya mampu memantulkan benda apapun yang berada di depannya. Jika kita berada di depan cermin, maka seolah kita melihat bayangan diri kita sendiri. Tidak ubahnya seperti kita melihat bayangan di permukaan air yang tenang. Tetapi tidak demikian dengan cermin ini. Apa bedanya sang penembar? Apakah seperti pintu dan obor itu? Cermin ini juga memiliki sesuatu yang sangat aneh. Benar. Lihatlah. Aku akan mengusapnya. Eh, itu kan Dinda. Kok tambah langsing sekarang? Dulu dia kan gemuk. Terus, ih, Bau badannya juga gak sejep, Tapi kok... Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar, jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis, tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Bau badanmu juga harum. Dapat Dengarkan kata di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh Manggata. Alhamdulillah. Inilah keanehannya hati. Dan inilah apa yang aku sebut sebagai satu-satunya penghubung dengan dunia luar. Apa yang berada di sana terlihat di sini. Bukan air. Yang aku lakukan sekedar membayangkan di bagian mana yang aku lihat. Setelah itu, aku usap cermin ini dan muncullah apa yang kita bayangkan itu. Wasi Presima yang merasa sangat takjub dengan keajaiban cermin itu sampai terlongong-longong. Sebenarnya lah di cermin itu nampak bagian depan daripada pokan. Seolah-olah Wasi Presima berada di pintu pendopo dan menyaksikan halaman dan hamparan bukit yang luas Nah, Adiwasi Desima, mari kita tinggalkan tempat ini. Aku akan mengajari Adi membaca rapal untuk membuka pintu batu. Hanya Adi seorang yang mengetahui rapal itu di samping aku. Benar-benar merupakan sebuah kehormatan bagiku, Panembahan. Maka demikianlah, setelah mengajari wasi Bresimo membaca sebuah rapal, sang panembahan kemudian meninggalkan ruangan bawah tanah itu kembali ke bangunan induk padepokan. Nyai, ba bagaimana Kiai? Jangan panggil aku Kiai. Aku pantas menjadi ayam. Panggillah aku dengan sebutan paman. Paman Bresima. Hmm. Baik, Paman. Anggaplah aku seolah benar-benar pamanmu atau ayahmu. Dan kau tidak perlu merasa sungkan untuk mengutarakan apapun. Panembahan memintaku untukmu agar kau tidak merasa kesepian. Bagaimanapun juga, tempat ini adalah sebuah tempat yang sepi dan terpencilnya. Nyai tentu merasakan sebuah keterasingan, bukan? Terima kasih, Paman. Patrawati, Angon, berhenti dulu. Ada apa, Paman? Kalian berdua sudah menentukan arah? Uh, belum. Dan kau lari Angon? Aku juga belum. Baiklah. Terserah kemana arah yang akan kalian tempuh. Yang penting ingat apa yang dipesankan oleh sang panembahan. Tiga bulan yang akan datang harus kembali ke Padepokan. Paman sendiri akan kemana? Aku akan singgah dulu ke Kambang Ayu, menengok bagaimana keadaan Pinaka. Aku cemas jika Durga para bandari itu melakukan sesuatu di sana. Adakah kemungkinan Orang yang kita cari itu berada di kota Raja Singasari, Paman? Dimanapun mungkin. Di Singasari atau di mana saja mungkin. Kalau begitu, aku akan mengadu kota Singasari sambil memenuhi undangan Baginda. Paman tidak keberatan, bukan? Terserah arah mana yang akan kau tempuh, Badrawati dan Lari Angon. Tetapi pesanku, berhati-hatilah. Nah, kita bersama sampai di sini. Ha! Ha! Ha! Uh, bagaimana dengan kita, Paman Lari Angon? Kita masih bisa menempuh perjalanan sampai di Singasari, Badrawati. Akan tetapi sesudah itu, kita berpisah. Ah, oh, kemana paman akan pergi? Ke Candi Suambara Budura. langit nampak cerah bertabur bintang di mana-mana. Singasari yang semula bernama Tumapel nampak lelah setelah siang sebelumnya dari pagi hingga sore. Seluruh kaula disibukkan oleh kegiatan yang tidak seperti biasanya. Singasari sebagai ibu kota negeri yang baru berdiri itu disibukkan oleh berbagai hal untuk membangun. Raja Singasari yang bergelar Sri Raja Batara Sang Amurwa Bumi itu memang seorang raja yang luar biasa. Raja muda itu mempunyai kemampuan dahsyat untuk menggiring kaula melakukan hal-hal yang sebelumnya muskil dilakukan. Jalan-jalan diperbaiki, saluran-saluran air diperbaiki, pertanian didandani, dan gapura-gapura dibangun. Pendek kata, Singasari yang sekarang adalah Tumapel yang sibuk berdandan diri. Dan untuk membasuh penat kaulanya, untuk memberi hiburan kepada rakyatnya. Di alun-alun selatan diadakan keramaian. Sekelompok penari melenggang, gamelan mengalun mengiringinya. Thank you. juga belum, Paman. Aku baru kali ini melihat sebuah kota yang ramai sekali. Orang di Singasari kaya-kaya ya, Paman? Ya, kelihatannya begitulah, Badrawati. Tetapi entahlah. Apakah benar begitu, aku tidak tahu. Banyak orang dari desa yang pergi ke Pataraja Kediri saat itu untuk mengadu untung. Mereka pulang habis-habisan. Mengapa, Paman? Katanya diakali orang kota. Apakah orang kota juga akan mengakali kita, Paman? Kecuali jika kau bocah bodoh. Eh, tidak. Akulah yang akan mengakali orang-orang kota. Biasa saja, Paman. Nah, mari kita bergeser lagi, Pak Badrawati. Kita lihat sudut-sudut kota semester yang lain. Eh, baik, Paman. Padrawati dan Lari Angon setelah beberapa hari berkuda akhirnya sampai di Singasari. Wajah kota Singasari yang sebelumnya belum pernah dilihat oleh Badrawati menimbulkan kesan yang mendalam di dada bocah itu. Sepasang kuda yang mereka bawa, mereka titipkan di sebuah rumah seorang penduduk yang baik hati. Demikianlah, di malam itu, mereka mengelilingi kota Singasari, berjalan dari lorong ke lorong, menyaksikan keramaian di alun-alun selatan, dan kemudian sampai di depan halaman istana. Sebuah bangunan yang paling megah berada di hadapan mereka. Itu ke istana, Paman? Iya, Kelihatannya bangunan itu dijaga ketat oleh beberapa orang prajurit. Ah, apakah kita akan menemui Baginda malam ini? Sebaiknya jangan sekarang, Badrawati. Kapan, Paman? Besok. Pokoknya bukan malam hari. Apa salahnya kalau sekarang? Kita tinggal masuk dan aku akan menunjukkan timang pemberian Baginda ini. Dan prajurit-prajurit itu akan terbuku-buku mempersilahkan kita masuk. Dan kemudian makanan-makanan yang lezat-lezat mengalir keluar. Bagaimanapun juga, kita datang di saat seperti ini, di mana besar kemungkinan Baginda sudah tidur adalah saat yang tidak tepat. Kalau begitu, kita tidur di bawah beringin, di tengah alun-alun tadi. Ternyata Badrawati tidak menolak. Bersama Lare Angon mereka kembali berjalan menuju ke alun-alun selatan. Namun tanpa mereka ketahui, sebenarnya sepasang mata selalu mengawasi gerak-gerik mereka. Padrawati dan Nare Angon tidak pernah menduga kalau mereka sedang diawasi oleh seseorang, karena banyak orang yang berjalan-jalan di alun-alun utara di halaman istana itu. Aduh, panen saya gagal lagi gara-gara sundep dan belok. Iki piye? Walah, makanya pakai privaton. Mau ada sundep dan belok seperti apapun, padi saya tetap tumbuh sehat. Daunnya hijau, bulirnya penuh. Bapak lihat sendiri kan? Loh, saya sudah pakai privaton, no. Dosisnya bagaimana? Ya, sesuai petunjuknya. 500 ml per hektar per satu kali aplikasi, toh. Lah iya, dosis rekomendasi privaton 500 ml per hektar per satu kali aplikasi. Jadi, kalau lahan Bapak 2 hektar hektar dia pakai 1000 ml ya. Walah, jadi malu saya. Pantesan target panen saya tidak tercapai. Kalau begitu mulai sekarang saya akan perhatikan dosis rekomendasi dari DuPont agar padi saya terlindung dari sudut dan beluk, tumbuh sehat dan memberi hasil panen yang sempurna. Nah, itu Bali Petani Maju. Hasil sempurna dengan dosis sempurna cukup Prevaton, hasil sempurna, inspirasi bagi semua. Hanya dengan dosis 500 mili per satu hektar per satu kali aplikasi loh. Perjalanan Padrawati dan Nare Angon telah sampai di kota Raja Singasari. Mereka menyaksikan keramaian tayub yang diselenggarakan di alun-alun selatan. Padrawati yang ingin menghadap Baginda di malam itu pula dicegah oleh Lare Angon, karena saat itu telah larut malam Padrawati dan Lare Angon bermaksud kembali ke alun-alun selatan. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya ada seseorang yang selalu memperhatikan gerak-gerik mereka. kemari? tidak ingin? Malas. Malas? Malas apa tidak bisa? Kalau sekedar menari dengan penari tayub, aku sudah biasa Badrawati. Tidak ada yang aneh. Oh, aku ingin ingin joget, Paman. <laughs> Menarilah, aku lihat. Uh, maksudku, joget dengan penari tayub itu. <laughs> ah, kau masih terlampau kecil, Badrawati. Umurmu belum genap 13 tahun. Apakah ada persyaratan? Yang boleh joget adalah orang yang sudah dewasa. <laughs> Apakah kau benar-benar ingin menari, Badrawati? <laughs> Tidak, aku sekedar bercanda. Tapi aku berharap kelak di saat aku sudah pantas, aku akan belajar joget. <laughs> Lalu, aku akan turun ke gelanggang dan menari sepuas-puasnya. Dengan peledak yang paling cantik. Berangan-anganlah Badrawati dan tidurlah. Jadikan angan-anganmu menjelma dalam mimpi. Berpantal akar beringin yang berada di alun-alun selatan itu, Badrawati dan Nare Angon berusaha untuk tidur. Bintang-bintang bertaburan di langit, bintang waluku nampak di langit selatan. Meski tidak bisa dikatakan cerah, tetapi nampaknya mendung tidak sedang menawarkan hujan. Padrawati dan Lare Angon bagaikan diayun oleh suara gending pengiring tayu yang mengalun di kejauhan. Namun belum lagi mereka meraih mimpi, perhatian Padrawati tertuju pada seseorang yang berjalan mendekat. Sare Angon serentak bangun. Ternyata orang yang tidak jelas wujudnya itu memang melangkah menuju ke tempatnya berada. Padrawati terloncat ketika mengenali cara melangkahnya orang itu. Iya. Siapa? Dia Putri siapa. Ternyata Kiai Putut. <laughs> Selamat berjumpa kembali anak Nger Badrawati serta anak Mas Laryangon. Sungguh tidak mengira aku bisa bertemu dengan anak Mas dan anak ger di sini. Ah, bagaimana Kiai mengetahui kami berada di sini? Ah, kebetulan aku menyaksikan keramaian di sana itu tadi. Nah, tadi aku melihat anak Mas dan anak Ger berada di antara penonton. Lalu aku ikuti terus. Dan kebetulan sekali aku bertemu dengan anak Mas dan anak Ger. Dengan demikian, aku bisa meminta bantuan. Bantuan apa, Kiai? Apa yang digelisahkan oleh sang panembahan. Ternyata benar. Maksud Kiai? Pangeran Pati Anusapati harus diselamatkan dari orang-orang yang bermaksud menyingkirkannya. Siapa yang bermaksud menyingkirkan Pangeran Pati itu, Kiai Putut? Siapapun orangnya, namun di belakangnya adalah Baginda Singasari sendiri. Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Wah, Bagaimana bisa begitu? Apakah anak Angger belum mengetahui? Uh, aku bisa mengetahui dari mana, Kiai? Kehadiran istri muda Baginda yang bernama Ken Umang dan sekarang sedang hamil itu menimbulkan masalah. Perempuan itu menggugat Baginda. Mengapa Nusapati diangkat menjadi pangeran Pati? Padahal Anusapati itu bukan anak kandung Baginda. Anusapati adalah anak Tunggul Ametung. Kenumang itu menginginkan anaknya yang masih berada di dalam kandungan itu yang dianggap menjadi pangeran pati. Lalu bocah itu akan disingkirkan. Demikian, Kiai? Benar dan sang panembahan memerintahkan kepadaku untuk menyelamatkan bocah itu. Andai kata Baginda benar-benar terpengaruh istri mudanya dan bermaksud menyingkirkannya. Apakah yang bisa kami lakukan untuk membantu Kiai? Uh, membantu menyelamatkan bayi itu dan kemudian membawa ke padepokan dandang kandaga. Ah, bagaimana Padrawati? Tidak ada buruknya kita membantu, tetapi aku tidak habis mengerti mengapa Baginda bisa mempunyai maksud seperti itu. Dan anak mas berdua, apa yang anak mas lakukan di kota Raja Singasari ini? Ah, Sang Panembahan memberikan petunjuk kepada kami berdua untuk segera mencari orang kelima dari orang-orang yang memiliki raja seperti kami ini, Kiai. Ya, kami berdua kebetulan mengambil arah di kota Raja Singasari ini. Dan sebenarnya, aku ingin menghadap Baginda, Kiai. Menghadap Baginda? Uh, benar. Ketika di Padepokan dulu, Baginda mengundangku untuk datang ke Singasari. Dan sebagai bukti penguatnya, Baginda telah memberiku timang emas ini, Kiai. E, bagaimana menurut pendapat Kiai? Apakah kami sebaiknya tidak perlu menghadap? Jangan. Dan tidak ada buruknya anak emas dan anak ger menghadap Baginda. Syukur-syukur jika anak emas dan anak ger bisa memancing atau mengetahui bagaimana sebenarnya isi hati Baginda dan mengetahui tindakan apa yang akan beliau lakukan terhadap Pangeran Pati yang masih bayi itu. Oh, lalu di manakah selama ini Kiai menginap? Aku bekerja di dalam istana, Nak Ah, Kiai bekerja di istana? Iya. Di istana Kaputren milik Tuan Putri Kendedes. Aku menjadi tukang kebun dan mungkin beberapa pekerjaan yang lain. Apakah Kiai tidak merasa cemas begini mengetahui keberadaan Kiai di sini? Aku menyamar anak Ger, dan Baginda tidak begitu tertarik untuk berbicara dengan orang kecil seperti aku. Lalu, bagaimana caranya kami berdua menghubungi Kiai? Eh, di tempat ini, ya, anak Ger. Tempat ini tidaklah menarik perhatian. Uh, sebenarnya bahaya macam apakah yang telah mengancam keselamatan Pangeran Pati Anisapati itu, Kiai? Yang jelas, Baginda ingin apa yang dikerjakannya itu tidak diketahui oleh orang lain. Juga dalam bentuk yang tidak terlampau menyolok. Itulah sebabnya uh, Baginda mengupah orang untuk melakukan hal itu. Mengupah orang untuk melakukan apa, Kiai? Meracun Pangeran Pati Anusapati. Seorang abdi baru perempuan diselundupkan ke istana Kaputren untuk melayani Tuan Putri Kendedes. Perempuan itulah yang berusaha meracun Anusapati karena ketahuan dan untuk menutupi jejaknya, perempuan itu dihukum mati oleh Baginda Singasari. Namun sejauh itu, Baginda belum tahu aku menyusup di istana Keputren dan menjadi abdi di sana. Wah, lalu? Ya, untunglah rencana itu segera aku ketahui sebelum dilaksanakan. Aku berhasil menggagalkannya. Jika demikian, apakah Tuan Putri Kendedes mengetahui peran apakah sebenarnya yang sedang Kiai lakukan? Ya, aku mengatakan siapakah aku sebenarnya. Nampaknya tidak perlu mempertimbangkan lebih panjang lagi. Pangeran Pati harus diselamatkan. Benar, Kiai. Baiklah, jika demikian, lanjutkan saja rencana anak emas dan nak Angger untuk menghadap Dinda namun dengan catatan. Saat itu pula Nak Mas dan anak Ngger berpamitan untuk melanjutkan perjalanan meninggalkan Singasari. Tengah malam besok, kita bertemu di tempat ini. Ah, baik, baik, Jai. Aku sudah terlampau lama berkeliaran di luar istana. Sebaiknya aku segera kembali. Sekali lagi, Nak Mas Lariangon dan Nak Ger Badrawati, aku sangat membutuhkan bantuan kalian berdua. Peganglah janji kami berdua, Kiai. Besok tengah malam, kami akan berada di sini. Kami akan membantu Kiai. Terima kasih, Nak Mas dan Nak Ger. Sekarang izinkanlah aku meninggalkan anak Mas berdua. Tuh, Jim, lihat-lihat Bu Elsa sama suami dan anak-anaknya. Duh, bahagia banget yo. Iya, itu mertuanya. Wah, bahagianya, ceria dan sehat ya, Jim. Iya, bukannya sehat itu segala-galanya, Bu. Oh, oh, tapi dulu nggak begitu loh. Bu Warsa itu ada aja keluhannya. Anaknya sakit ini, itu, suaminya sakit-sakitan, mertuanya juga loh, Jim. Iya ya, Jangan-jangan... Ayo, jangan berprasangka jelek dulu. Bu Warso sekeluarga sehat dan bahagia karena Empro kan? Empro? Bukannya Empro untuk yang sakit aja? Nah, itu. Kalau sehat cukup 5 tetes habis makan. Untuk yang sedang sakit atau masa pemulihan itu 10 tetes sebelum atau sesudah makan. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel sel tubuh Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Oh, jadi Empro. Selisih tidak seberapa jauh ketika putut Gajah Wengker kemudian meninggalkan Badrawati dan Lare Angon. Maka keramaian di alun-alun selatan itu pun surut dan kemudian bubar. Namun persoalan yang dibawa oleh Gajah Wengker membuat Badrawati dan Lare Angon kehilangan rasa kantuknya. ada yang ganjil paman Leangon. Ganjil dan sulit untuk menerima. Atau aku tak habis pikir. Apa yang kau rasakan ganjil itu, Badrawati? Ah, mengapa Baginda mempunyai sikap seperti itu? Mengapa dalam hati Baginda yang diam-diam aku kagumi itu bersembunyi sifat yang sedemikian buruk? Mengapa, Paman? Ah, itulah hidup, Badrawati. Itulah hidup bagaimana? Di dalam hidup, ada kalanya kau akan menemui hal-hal yang tidak masuk akal. Dan kau tidak habis mengerti mengapa orang melakukannya. Seperti itulah jika seorang menggunakan kekuatan yang dimilikinya. Sebuah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan apa, Paman? Jika harimau, kekuatan yang dimilikinya ada pada kukunya otot-ototnya, taringnya. Jika seekor ular, kekuatannya terletak pada belitannya atau racun bisanya. Jika baginda, kekuatannya terletak pada kesaktian yang dimilikinya. Ternyata masih ada yang mengalahkan. Apakah mengalahkannya itu? Senyum, lirikan, atau kecantikan, atau tutur kata yang lemah lembut dan halus. Itulah yang mengalahkan Baginda, sehingga Baginda kehilangan akal sehat, seperti yang kau sebut-sebut itu. Kalau begitu, uh, jahat sekali perempuan yang bernama Ken Umang itu, Paman. Jahat itu pun menurutmu. Menurut kita yang merasa kasihan pada nasib Pangeran Pati, yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh Baginda. Sebaliknya, Menurut orang-orang yang berada di pihak istri kedua Baginda, apa yang dilakukan Ken Umang menghasut Baginda itu merupakan hal yang lumrah, hal yang tidak jahat. Oh, menurut penglihatanku, jelas jahat, Paman. Ah, pikiranmu masih belum mampu untuk menelaah terlampau jauh, Badrawati. Kau masih anak-anak. Cara memandang masih terlampau bersih. Ah. <laughs> Lebih baik kau tidurlah. Menurut yang aku dengar, sangat tidak sopan bagi siapapun yang menghadap raja dalam keadaan mengantuk dan apalagi angop. Ah, apa betul begitu, Paman? Iya, lihat saja. Atau kalau perlu, buktikan saja nanti. Ah, baiklah. Persetan dengan semuanya. Sekarang aku akan tidur. Sampai bertemu besok, Paman. Bangunnya yang pagi ya. Jangan sampai kedahuluan matahari. Iya. SMM pun temu guru dijamin jos. Paling murah, paling lengkap, paling murah dan lengkap. Oppo BlackBerry, Samsung Nokia, iPhone Advan Elver Cosmito, Maxstorm, Nextcom. SMM pun temu guru Banyuwangi dijamin jos. Jangan tunda-tunda lagi. Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Pon Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM Phone, HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Phone, temu guru genteng Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoice, Advan, Mito, Maxtron, Nexcom, dan lain-lain. SMM Phone Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. Paling murah. Lima. terus bergerak, mengantarkan Singasari menuju saat datangnya pagi. Matahari belum menampakkan diri, namun di langit timur kelihatan mulai memerah. Padrawati dan Lare Angon segera bangun. yang kita butuhkan saat ini, Badrawati? Mandi. Di arah utara, nampak beberapa orang prajurit yang sedang berlatih berkelahi. Padrawati dan Lare Angon bergegas menuju ke arah yang berlawanan. Mereka bermaksud menuju ke sebuah rumah di mana mereka telah menitipkan kuda-kuda mereka. bagaimana kisah mereka selanjutnya. Apa yang akan dilakukan oleh Badrawati dan Lare Amun di Singasari, serta kemelut apa sebenarnya yang sedang memayungi Singasari. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. terjadi keeroran di sini. Jadi saya ngomong belum naik itu feeder ya. Di 956 Bintang Tenggara tadi sudah tersampaikan drama radio serial Sabda Pandita Ratu. Sedikit berbeda juga penutupan kali ini karena semangat ini ya untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia memperingatinya masih terasa di daerah Gambiran dan juga sekitarnya ini Latihan gerak jalan juga masih berlangsung. Karnaval-karnaval di beberapa kecamatan juga sudah berlangsung. Nah, bicara tentang agenda Banyuwangi dan kabar eh, dari sahabat bintang juga, nanti bintang siang akan menemani Anda jam 10 bersama Adi Pranata dan saya Lisa yang mewakili rekan-rekan dari drama radio serial Sabda Pandita Ratu untuk selalu mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 pagi. Baiklah, Selisa yang bertugas menyampaikan, selamat melanjutkan aktivitas Anda, sampai jumpa.